Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Saya lihat brosnya matching juga ya. Seragam Bu. Tahu belinya nih kodian. Ya. Tahu aja ya. Dari pengajian mana Bu? Darussalam. Artinya apa ya Darussalam ya? Nah. <laughs> iya deh. Dari daerah mana nih pengajian Majelis Taklim Darussalam? Keranggan Permai, Bekasi, dekat Cibubur. Masih adem ya Bu ya, cuacanya masih dingin ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu sudah hadir bersama kami. Alhamdulillah. Terima kasih ya. <laughs> Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat semua Ibu. Alhamdulillah. sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Dari pengajian mana ini Ibu? Ar-Rahman, subhanallah. Iya, deh Ibu terima kasih ya sudah ada di sini. Alhamdulillah sehat semua ya aja kita panggil ustadznya, tapi sebelumnya saya mau sapa pemirsa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV One, Titian Kobu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya kepikiran kembali hadir menjumpai anda di pagi ini, tentunya di Titian Kobu. Dan langsung saja kita panggil ustadznya yang akan membahas pagi ini adalah Magic of Learning. Seperti apa sih Magic of Learning itu? Langsung saja kita panggil ustadznya ya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Sehat Ustaz Alhamdulillah Alhamdulillah Ibu ibu kayaknya namanya udah serem aja nih <laughs> Saya bukan ilusionis bu Oh iya ya Bukan lagi mau bikin sulap Magic-magic sih Ustaz Yudhena Bingung juga tadi ya Magic of learning wow, Artinya apa bu? Ingat aja ketok magic <laughs> Berarti ada kata learningnya, kita harus belajar ya. Ustadz ya, seperti sama ibu-ibu yang sudah berkumpul di sini, saya juga lagi belajar menuntut ilmu ya. Setiap pagi kita di titian kolbu, insya Allah ilmu yang kita dapatkan kita amalkan. Itu yang lebih utama, jauh lebih utama Ustaz ya. Silakan Ustadz tentang media yeah. of learning itu. Kita mau bermain sedikit dulu Bu. Trik-trik bukan Ustadz. Coba Ibu begini. <laughs> Coba Ibu begini. Ya, yang yang biasa ya, yang biasa Ibu lakukan. Tolong perhatikan jempol luarnya sebelah kanan atau sebelah kiri? Ada yang kiri nggak? Rata-rata kanan semua ya? Mhm. Berarti ini belum seimbang nih magic of learning ya. Ya, gini. Menurut ahli kedokteran, kalau saya kiri. Nah. kalau di, uh, ditukar, coba ibu tukar sekarang. Luarnya sebelah kanan, nyaman nggak? Eh kiri, bawahnya kiri. Nggak enak kan? Mhm. Ini nggak diatur bu, memang sudah dari sononya. Nah, nih maksudnya apa bu? Gini, menurut ahli kedokteran, ya sistem fungsi dan koordinasi antara otak dengan tubuh itu cross Maksudnya, otak kiri mengorganisir bagian tubuh sebelah kanan. Otak kiri mengorganisir bagian tubuh sebelah kiri. Karena tadi ibu sebelah luarnya adalah kanan, berarti ibu sedang mengorganisir ke bagian tubuh sebelah kiri. Otak kiri itu adalah otak akademis. IQ. Ngajak orang jadi pinter tapi kalau yang luar yang tadi sebelah kiri, itu berarti yang diorganisir adalah otak sebelah kanan. Itu namanya EQ, Emotional Quotient. Bukan sekedar pinter, kreatif. Ibu ini pinter, tapi nggak kreatif. <laughs> Paham dulu, bukan nyinggung nih, cuma nyindir. Untuk sukses itu ternyata Bu, tidak hanya pinter saja dibutuhkan. Banyak orang pinter, tapi pengangguran. Ya. Kuliahnya juga nilainya bagus, rapatnya bagus. Loh kok dia kalah penghasilannya dengan yang kemarin kuliahnya cuma begitu-begitu aja karena yang tadi yang kuliahnya sedang-sedang aja dia punya kreativitas bu hmm. sekarang itu yang mahal bukan sekedar kepintaran tapi apa kreativitas orang bisa dibayar mahal karena ide bu nih contoh teman saya ini mbak Cece dapat order dari sebuah perusahaan air mineral ya. suruh bikin kemasan bentuk, bentuk botol bu hmm. karena dia kreatif bu ibu kebayang nggak dia bikin desain sampai seribu model botol nggak tau mungkin ada segitiga ada yang bundar hmm. nah terserah dah ya ada yang muter-muter terserah pokoknya dia buat tahu ibu berapa nilai proyeknya dua miliar hmm. semakin banyak pilihan ini menunjukkan makin kreatif. Iya, iya. Jadi si si pro yang bayar yang bayar uang itu bisa milih mana yang paling bagus. Coba kalau pilihan cuma dua, ya <laughs> cuma dua. <laughs> kalau nggak ini ya ini, dua ini jelek. <laughs> dibayar murah begini bu justru makin mahal itu kalau pilihannya makin banyak hmm. untuk bisa membuat pilihan banyak perlu kreatif nah selama ini yang diasah nih ibu nih otak kiri doang otak kanan enggak itu kalau orang jalan sengkle sengkle <laughs> kalau layang-layang terus singit kok ma maunya larinya ke sini terus gitu kalau mobil itu ngebanting ke, ke kanan terus atau ke kiri terus gitu hmm. belum disporing balancing gitu <laughs> Nah, di situ intinya kita akan bahas. Kenapa tuh ibu-ibu nggak seimbang? Itu kita bahas di Magic of Learning. Oh, iya baru saya mau nanya nih, saya kenapa ya kalau misalnya ibu-ibu memang karena apa kecenderungannya rutinitas sehari-hari, hanya ya dapur, eh, sumur, kasur. <laughs> Jadi ya sudah itu aja Bu ya. Ah, yang penting mah anak makan, suami senang, udahlah saya nggak kreatif aja gitu. Tapi sebenarnya ibu-ibu tuh memang harus dituntut kreatif ya Ustaz ya. Kita kan tidak pernah tahu, maaf, maaf, umur suami kita tidak pernah ada yang tahu ya Bu. Mungkin uh, beliau meninggal duluan ya kita harus kreatif. Anak masih kecil. Anak masih kecil. Jadi kan harus, iya betul, tidak bergantung ab dengan hmm. eh, dengan suami dalam arti kadesi. kita harus berpikir eh, logik dan panjang ke depannya Ustaz ya untuk ya itu tadi hmm. eh, memenuhi, kebutuhan hidup anak ya Ustaz ya. Berarti ya. emang di sini nah cara kreatif yang untuk ibu-ibu sajalah standarnya. <laughs> Dengan cara apa sih harus kita bisa asahnya Ustaz? Iya, jadi saya mau bahas kenapa saya sebut Islam magic nih Bu. Magic itu ada tiga maknanya. Yang pertama adalah tidak diduga. Mhm. Sesuatu yang gampang diduga, itu ya bukan magic namanya bu. Ah biasa itu. Justru oh, enggak, enggak diduga, unpredictable. Nah, ini dia nih magicnya di sini. Toto tiba-tiba, kok sepertinya udah muncul? Tiba-tiba di tengah, kapan datangnya dia tuh? Misalnya gitu bu. hmm. Ya, itu kan magic tuh, sesuatu yang tidak diduga. Kemudian kedua, spektakuler. Dia melakukan sesuatu yang itu adalah beyond expectation di luar dari harapan orang orang berharap 10 bu tapi dia ngasihnya 100 uh iya kaget gitu kan coba bayangkan kalau ini misalnya ibu-ibu ya semua para ibu termasuk yang di rumah pemirsa di rumah seluruh ibu-ibu Indonesia yang muslimah muslimah ini menerapkan magic of learning itu suami bisa gitu maksudnya saking giranya wah untung saya punya istri kayak begini katanya ada lagi yang begini kaget kayak gue mati aja dah katanya punya istri kayak begini semampu gitu seneng jadi suami itu penuh dengan mm-hmm. tidak hal tidak terduga kreatif mm-hmm. saya asalnya butuh nasi goreng bu, tapi dibuat di, Ini contoh ya penerapannya nih nanti ini aja planning itu masak aja bu ya namanya tetap sama nasi goreng bu mm-hmm. tetapi dia kreatif bu dibuat kayak namanya istilahnya saya bu tuh rice apa fried fried rice garden jadi nasi goreng tapi kayak kebun gitu uh, hmm. macam-macam ininya bu waduh oh, kemudian ada payungnya berupa apa tomat kayak payung uh jadi eh, timun lagi gitu. jadi semangat nih katanya kemudian timunnya dibuat kayak kipas <laughs> iya, iya, iya iya aduh gak pernah makan karena mah kan nasi goreng juga ini iya, tapi orang jadi semangat ya bu makannya bu tuh mhm. contoh lain cara ibu berpakaian mesti kreatif hmm. Iya kan Misalnya jilbabnya begini nih. Coba ibu sekarang bikin bu jilbabnya itu mode nah, gitu. nah, <laughs> ya kan? Contoh ini bahan kebanyakan yang standar kayak begini. Coba ibu pernah berpikir nggak jilbab jeans? Nah, nah. <laughs> <laughs> Dia cepat pulang ke rumah gitu. <laughs> ini kreativitas iya, ya. Iya. Berarti uh, the magic of learning ini kita dituntut selalu berkreativitas, eh, uh, terutama untuk uh, menghangatkan hubungan suami istri ya supaya tidak jenuh juga ya Ustaz. Larinya ke sana, larinya ke sana. Subhanallah. Supaya bisa magic gimana? Jawaban lanjutnya learning. Iya. Karena kalau kita belajar bagaimana mengkreatif <laughs> iya. Rumusnya hmm. you earn what you learn. Anda akan mendapatkan apa yang Anda pelajari. Kalau di sini yang nggak ada apa-apanya bu kosong, apa yang mau dikreatifin? Iya. Nggak ada ide Kosong. <laughs> Iya. Terbang datanya nggak ada di sini gitu ya. Susah kalau orang Arab bilang, saya tidak saya lah yukti. Orang nggak punya apa-apa nggak bisa ngasih apa-apa. Iya, betul. Baik Ustaz, kita akan jeda uh, sebentar karena kita harus break. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Kita akan tahan dulu pertanyaannya karena kita akan break. Bisa jangan kemana-mana. Kita yang kau akan kembali setelah yang satu ini tetap bersama kami. Insya Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan eh, kita manusia akal dan pikiran untuk kita selalu berusaha untuk mempelajari apapun Apalagi kalau urusannya dengan ibadah tidak pernah ada kata puas ya Ustaz ya Karena harus selalu belajar, belajar, belajar gitu Nah dalam Magic of Learning juga kita harus selalu senantiasa belajar Untuk menyeimbangi kalau tadi Ustaz bilang otak kiri dan otak kanan kita Nah untuk kita bisa masuk ke dalam istilahnya uh, learning itu Ustaz apa sih sebenarnya makna dari learning itu sendiri? Oke okay mau jelasin dulu ada macam-macam gelombang otak ya. Mm -hmm. Ada yang namanya alpha, beta, dan theta. Yang paling bagus bu dari tiga itu adalah yang alpha. Ya, alfa itu adalah satu kondisi tidur enggak, sadar enggak. Jadi tengah-tengah itu bu. Itu yang disebut dengan kondisi relax. Mm -hmm. ya. Jadi kalau kita belajar kondisi tegang susah bu masuknya. Nggak ngerti, usut ngomong apa susah, Makin dia makin nyuruh, makin nggak ngerti coba bu santai dikit hilangin curangnya oh iya ngerti kan tadi santai kalau kita santai itu akan lebih mudah itu, tuh pertama yang kita pahami learning itu akan lebih efektif akan jadi magic kalau kita dalam polisi santai nah relax itu kapan terjadinya bu apabila dalam keadaan FUN hmm. Sepan, apa tuh? Menyenangkan Senang ya. Kalau kondisi senang ya maka dia akan lebih relax tapi kondisi lagi suntuk ya bad mood bete segala macam udah nggak nggak bisa terima dengan baik oke okay. Hmm. yang kedua bagaimana cara kita bisa mengakses belajar itu dengan baik, baik. Allah sudah ajarkan wahyu pertama ayat pertama kata pertama apa bu Ikram. Nah itu dia lebih pintar banget lah. Ya. Jadi untuk bisa mengakses yang namanya belajar itu kuncinya satu bu. Ikro baca. Nah sekarang pada baca nggak sekarang? Berapa banyak buku yang baca dalam sebulan? Nah itu dia, makanya nggak kreatif, tumpul. Cepat nggak kreatif. Iya iya iya. iya. Ada buku saat saya udah baca sebel gini sebulan nggak tamat-tamat. Iya, obat tumpang tidur. <laughs> Gimana? Baca cuma dua halaman, langsung tidur buat alas. <laughs> gitu bu. Jadi ya. baca. Nah Iqra ini bu, yang menariknya dalam ayat ini, saya bacakan ayatnya. rabbikal ladzi khalaq. Iqra ini adalah fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Kullu fi'lin yadullu ala husnil amalin fi zamanil mustaqbal li talabi fi'li syai'. Artinya <laughs> Fi'il amr itu adalah satu kata kerja yang menunjukkan perintah di masa yang akan datang untuk menyebut adanya satu pekerjaan. Nah, fi'il amr itu, Bu, kalimat perintah dalam Quran itu dalam bahasa Arab cuma dua mutaaddi wa ghair mutaaddi fi'il jadi kalimat perintah yang transitif dan intransitif mm -hmm. transitif butuh objek intransitif nggak butuh objek duduk perlu objek nggak bu nggak usah diterangin duduk mah begini nggak ada duduk begini ya kan berdiri udah jelas berdiri nggak usah diterusin lagi udah paham Yeah. duduk nggak usah ada objeknya oke ya. okay? tapi kalau baca termasuk mana bu perlu objek ya perlu nah magicnya nih magicnya nih bu ikro Bismi rabbikal Bacalah. Apa yang dibaca? Enggak dikasih tahu sama Allah, Bu. Langsung bis. Bismi itu bukan objek, Bu, tapi apa? Cara. Nah, kalau dalam ilmu tafsir nih, Bu, kalau ada kata perintah yang tidak harusnya membutuhkan objek, nggak dikasih objek, maka sifatnya menjadi amah, menjadi umum. Hmm. Baca apa saja silakan, tapi tolong syaratnya Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Situs porno. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ini gak benar ya begini. Pakai Bismillah lagi sama aja kita mau minuman-minuman keras Bismillahirrahmanirrahim. Selesai lihat, Alhamdulillah. Ya <laughs> begitu, gak boleh. Jadi kalau kita udah baca, boleh baca apa saja, tapi nggak bacanya harus pakai cara Allah. Sehingga apa? Dipilih-pilih dong yang bacanya bagus, ya, mhm. disaring, diseleksi gitu. Mhm. Oh ini jadi akhirnya ada dua yang masalah penting yang harus kita baca Bu. Satu, apa yang ada di alam kita mesti baca. Hmm. Kedua, apa yang ada di Quran kita mesti baca. Hmm. Dua itu. Hmm. Apa yang ada di alam dan apa yang ada di Quran. Dua-duanya ilmu Allah. Yang satu disebut ayatul kauniyah, yang satu disebut ayatul kauliyah. Ada ayat yang tampak, ada ayat yang tertulis, iya. maktubah. Ada manzuroh, ada maktubah. Kalau dua-duanya kita kita ambil tuh, wah baru the magic of learning terjadi. Iya, subhanallah ketika keduanya itu kita dalam arti kata kolaborasi, kolaborasi itu berarti kita sama saja dengan mengagungkan ciptaan Allah juga ya Ustaz ya subhanallah. Dan ada julukannya sendiri Mbak Caca. Iya, untuk orang yang sudah mampu mengkombinasikan dua itu disebutnya apa? Ulil albab. Ulil albab itu punya dua ciri. Mm-hmm. Surat Al-Imran ayat 190 dan 191 alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia berzikir dan berpikir. Subhanallah. Dua kerjaan orang yang udah abad, berzikir dan berpikir. Mm -hmm. Ya. Mhm. Zikir mengasah otak sebelah kanannya, pikir mengasah otak kirinya, seimbang. Mm -hmm. Nggak sengkle lagi. Mm -hmm. Jalannya udah lempeng. Berarti dalam zikir itu kita selalu mengingat Allah la ilaha illallah ya Ustaz ya dalam arti kata yaitu dengan zikir itu kita selalu mengingat Allah dan itu termasuk juga dalam magic of learning juga ya Ustaz ya yang kita bahas ini ya. subhanallah. Ibu ada yang mau bertanya sepertinya ada ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hasiba mau bertanya Pak Ustadz bagaimana cara mendidik anak supaya otak kanan dan otak kirinya berfungsi. Bagus. bagus. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Cerdas nih pertanyaan Pertanyaan cerdas dan mulai kreatif nih sekarang aja <laughs> udah mulai jasa. Nah, udah, udah, udah santai Ada banyak buat sampai kasih, saya kasih dua nih buat pemirsa Yang pertama, ya Apa yang disebut dengan melakukan cross activity Gini Dari kecil bu, anak itu kalau udah mulai bisa diajak memegang Jadi apa istilahnya? Motorik halus ya Motorik halus pegang pensil, dilatih buat bisa kiri bisa kanan. Nulis kiri bisa, nulis kanan bisa. Di dalam hadis tidak dilarang buat nulis tangan kiri, yang dilarang makan tangan kiri. Coba deh lihat di hadisnya lihat lagi. Ya, yang dilarang makan tangan kiri, nulis tangan kiri nggak dilarang pernah bilang. kalian yang kita bagaimana? Kasihan dong. Nggak, nggak termasuk umat Nabi Muhammad tuh kalau begitu. Nggak begitu bu, ya. Jadi kiri bisa, kanan bisa. Pada saat nulis tangan kiri yang di diasah otak mana bu? Nah, kreatif kan? Hmm. Kalau kita nulis tangan yang biasa, otak? Iya. Karena ibu nusai tangan kanan, yang ini dulu kan yang biasa. Ininya kapan? Nah, kalau ini bisa, dua-duanya harus dilatih. Dan rata-rata bu, orang yang terbiasa kidal itu punya daya intuisi yang tajam. Mm-hmm. Contoh, saya ingat betul ada satu pemain bulu tangkis dari Cina namanya Sun Tzu. Itu pakai kiri. Jadi waktu si musuhnya itu mau mukul, bu, ah ketahuan, pasti drop shot. Udah yang di depan, <laughs> Ininya udah kebayang bu, kalau main golf, lubangnya mungkin katakan 100 meter. Dia udah membayangkan bu, bakal masuk. Benar bu, kalau in one. Cuma satu kali pukulan langsung masuk. Basket bu, basket. Dia udah membayangkan pakai kreativitas dia. Bola tuh cuma, masuk. Eh benar, masuk bu. Penalti, super. Kalau udah punya intuisi. Nah, kanan atas. Hmm. Udah tempat gitu loh. Nah itu nggak pakai otak kiri bu, maaf, hmm. pakainya otak kanan. Berarti kita selalu dirasain dengan otak kanan ya. Ah. Eh, otak, otak kirinya itu apa ya? Apa sih yang uh, eh, apa otak kiri harus itu untuk menganalisa. Oh. Tapi yang nanti keputusan akhirnya otak kanan. Hmm. Emang selama ini saya menganalisa dia kalau tendang tuh masih arahnya ke, ke kiri atas. Oh iya iya. iya. Tapi dia terus dia eh, akhirnya keputusan oke okay, saya akan putuskan kanan atas. Hmm. hmm, hmm, hmm yang detik dia sudah ngambil keputusan. Dia kebaca lah. Nah, sekarang kalau ditelepon nomor rumah tangga, ini ya, saya udah tahu nih, suami mau kemana nih arahnya. Itu gue enak jadinya kan. <laughs> ya, gue takut, ya, udah gue udah ketebak nih gue katanya mau kemana. Nanti kesini kan larinya kan ngomongannya, eh tahu juga lo katanya. Nah, itu bu, itu intuisi bu. Iya. Anak juga begitu. belum ngomong deh kita udah tahu keluhan-keluhannya apa. Subhanallah. Ini luar biasa. Iya, iya. <laughs> itu Nah, tadi kan kita senang terasa dengan tangan kanan ya Ustaz ya. Baru satu ada saya kasih tahu caranya. Oh iya, untuk melatih nih otak kiri kita nih nah, supaya tidak jomblo nah, tadi ya Ustaz ya. mendidik anak ya. Iya. Yang kedua, Bu. Iya, yang kedua. Saya sarankan selalu storytelling. Yang punya bayi, Bu, dongengin anak sebelum tidur dengan buku, bukunya jangan tulisan semua bu, sebelah kiri gambar, sebelah kanan tulisan. -hmm. Jadi dua otak main, walaupun dia nggak ngerti apa yang kita omongin, dengan dia ngeliat gambar otak kanan main, dengan dia ngeliat tulisan otak kiri main, dua-duanya dirangsang bu. Dan yang ngeritain langsung dari mulut ibunya mm -hmm. dalam pelukan. wah oh. gitu. Mm hmm. Tuh anak nanti kalau udah besar bu, dia akan kreatif dan pintar sekali. Smart and kreatif. Iya iya iya. gak Ustaz, Oh, udah dua. Oh, dua aja. Dua dulu. <laughs> Tiga empat tak training. Cukup. Iya. Cukup ya. Oke, bisa diterapin kan? Ini hanya dasar-dasar aja ya, Bu ya. <laughs> Iya, dan yang pastinya kita selalu ingin eh, menuntut um, ilmu apalagi sebagai seorang ibu ya. Kita kan anak kita tadi cerdas, kreatif dan tidak hanya uh, ya cerdas kreatif aja, tapi istilahnya pun kita juga ingin anak kita menjadi anak yang pintar, berakhlak mulia, Ustaz ya. Nah, kok misalnya dengan magic of learning ini kita bisa nggak sih mengarahkan anak kita untuk supaya ya itu tadi bisa menghormati orang tua dan bisa menjadikan uh, menjadi anak yang mulia. Ya. Kalau otak kiri otak kanan seimbang, itu nanti ada namanya otak tengah bu. Ini bu otak tengah. Nah ini ketemu dia pernah. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menyeimbangkan otak kiri otak kanan antara analisa dengan imajinasi hmm. seimbang, itu otomatis akan menyentuh ke sini juga. Tapi kalau mau ambil jalan pintas, hmm. mau lebih cepat lagi. Asal kesininya langsung. Hmm. Asal kesininya langsung. Ini eh, dua langsung seimbang bukan otomatis. Hmm. Berapa dari yang sini iya. dulu saja. Ya? Kalau mau mulai, jadi ada dua ya. pendekatan. Ya. Kita bisa lakukan dengan asa kiri dan asa otak kanan, nanti larinya akan ke sini. Atau langsung aja ke sumbernya. Ya, ya. Langsung mainkan di hatinya, ya di, di, ditata hatinya, dua-duanya akan seimbang. Iya. iya. Nah, itu ada passwordnya di hati itu di otak tengah itu ada ada passwordnya kalau bisa saya mm-hmm. L O V E cinta nah itu dia mahabbah cinta yang bisa menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan itu adalah cinta kalau orang nggak punya cinta mm-hmm. ntar ada kebablasan iya. keblinger ya. saking pinternya akhirnya apa nggak mikirin orang lain iya. saking kreatifnya jadi gila betul nanti harus ada penyeimbang cinta itu membuat orang jadi normal. Subhanallah. Iya, terutama cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya Ustaznya. Nah, kita akan membahas cinta-cinta yang lainnya berkaitan dengan Magic of Learning ini. Tetap sama kami pemirsa di Titian Kalbu. Insyaallah.